الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah sebelum pengajian ini kita bersama-sama membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin rahimakumullah. Di hadapan saudara-saudara sekarang adalah Diktat yang keempat yang telah kami bagikan pada malam Kamis lalu namun karena satu lain hal kesempatan untuk mengulasnya adalah pada malam Kamis sekarang ini saya harap perhatian saudara-saudara pada isi diktat yang keempat ini karena pengertian kita kepada ilmu harus membawa hikmah. Ilmu dan hikmah harus bergandengan. Seorang manusia keparingan hikmah, maka dia adalah diparingi sesuatu yang maha besar artinya wa sadaqallahu al wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira ilmu itu sendiri merupakan suatu yang berharga hati kita wadahnya tetapi pertanyaan yang harus kita ajukan. Kita punya hikmah apa tidak? Kita keparingan hikmah apa tidak? Kalau tidak berarti ilmu itu ilmu mati. Ilmu seperti kitab saja. Dan hikmah itu artinya daya dan kemampuan kita bisa puterkan ilmu yang kita ketahui itu dalam otak dan pikiran kita dalam roh dan dalam seluruh anggota tubuh kita itulah yang dikatakan hikmah dan itu adalah esensinya ilmu pengetahuan khusus ilmu pengetahuan tentang agama ilmu pengetahuan yang merupakan suatu yang harus diyakini sebab apa Sebab semua yang di hadapan kita ini akan mengatakan kepada si muslim, inilah keyakinanmu. Dan inilah yang harus kau yakini melalui Quran dan sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Jadi kita mungkin ada ilmu, tetapi tidak semua kita mendapat hikmah Artinya mendapat kekuatan batin untuk memutarkan ilmu itu. Berupa suatu yang wujud. Yang jelas. Bisa, bisa dilihat, bisa dirasakan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Orang sekarang bertanya, yang mana yang dikatakan muslim? Mana masyarakat muslim itu? Masyarakat muslim sudah sirna Nama Islam banyak. Tetapi yang dikatakan muslim, yang dikatakan muslim sejati itu yang mana? Tanda tanya ini belum pernah terjawab. Kecuali kalau umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam betul-betul nenuun minta hikmah, minta suatu kekuatan batin dan kemauan yang serius untuk menjalankan ilmunya. Ma'asyiral muslimin, khususnya kaum pemuda. Mari kita ambil satu garis lurus, menyetop sampai di sini. Adanya ilmu yang tidak kita amalkan. Adanya keyakinan yang kita tidak wujudkan. Perlunya apa saudara meyakini bahwa Muhammad SAW suri teladanmu kalau engkau tidak teladani dia? Perlunya apa kita meyakini bahwa Allah itu mewujud? kalau kita tidak takut kepadanya mana sebenarnya etikot ini kita kemanakan kalau kita gandengkan dan kita aljabarkan dengan perbuatan dan amalan kita sehari-hari jadi masalahnya sekarang ini marilah saya di masjid sekarang ini mengajak kepada pemuda, pemudi, yang lari daripada ajaran Allah, saya tarik, saya ajak mereka untuk kembali kepada ajaran Islam. Kepada pemuda, pemudi dan orang siapa saja yang merasa berdosa, saya ajak, mari kita sama-sama bertobat. Sebab Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita pintu taubat Allah tidak pernah ditutup. Ini artinya rahmah. Yang lari, mari kembali. Yang berdosa, mari bersama-sama taubat. Yang lupa, mari sama-sama ingat. Ingatlah wahai pelupa. Sebab yang anda lupakan adalah sesuatu yang mustahak dan penting sekali. Ini saatnya. Karenanya saya keluarkan diktat keempat ini. Ini merupakan diktat amaliyah Marilah kita langsung masuk kepada diktat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, saya meyakini bahwa segala sesuatu, segala persoalan itu di tangan Allah. Innal amra biyadillah. Ada yang meragukan bahwa segala sesuatu di tangan Allah? Ada yang masih bertanya-tanya, apakah umurku ini di tangan ayah saya atau di tangan dukun saya atau di tangan Allah ah, masih ada yang ragu bahwa ini umur rezeki, hidup dan mati segala gerak dan geri itu semuanya di tangan Allah saya kira tidak seorang pun yang masih meragukan bahwa umur kita adalah di tangan Allah urusan-urusan kita di tangan Allah Doa-doa yang kita panjatkan itu urusan penerimaan atau penolakannya di tangan Allah. Dosa yang kita lakukan, pengampunannya di tangan Allah. Apa yang di tangan kita? Kita cuma diberi oleh Allah sedikit kehendak untuk memilih saja. Kita diberi akal untuk memilih yang mana yang kita mau, terserah. Dicoba coba percobaan ini akan membawa satu ekses Emma pemberian persen karena kita punya pilihan tepat atau ganjaran jahanam karena pilihan kita salah itu saja kita diberi anggur sebagai nikmat kalau kita makan itu anggur sebagai satu buah yang enak yang lezat Ma asabakum min hasanatin faminallah. Ini hasanah minallah. Kita terima, kita makan dengan baik. Tapi kalau ada orang jahat, durhaka, milih dia tidak mau makan anggur, dia peres, dia jadikan whisky dan dia minum itu whisky. Supaya dia mabuk. Ini orang salah pilih. Dia urusannya sendiri. Atas pilihan ini dia akan diganjar oleh Allah di hari kiamat. Dari sebab itu, segala urusan di tangan Allah. karena karena keyakinan kami tadi bahwa segala urusan di tangan Allah maka seharusnya seorang muslim mengatakan saya berjanji akan bertakwa kepada Allah mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta berbakti kepadanya dengan sekuat tenaga saya dan menghias diri dengan segala kelakuan yang baik. Ini keyakinan, ya, ini janji seorang manusia yang meyakini bahwa segala sesuatu di tangan Allah. Ini baru klop, baru tepat, baru cocok. Kalau yang meyakini segala sesuatu di tangan Allah, kalau dia sakit dia pergi ke dukun, kalau dia minta rezeki, dia pergi kepada seorang. Saya ini tidak ada rezekinya, minta tolong saya eh, kasih ono apa-apa supaya saya bisa dapat rezeki. Kasihkan kepada saya apa-apa supaya majikan saya sayang kepada saya. Ini orang tidak percaya bahwa segala sesuatu di tangan Allah. Atau kurang mantap keyakinannya itu. Dua-duanya tidak baik. Yang kedua, saya meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi adalah pesuruhnya yang penghabisan dan manusia teladan bagi seluruh umat manusia. Apa konsekuensi dari pengakuan kita bahwa Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi adalah satu manusia suri teladan? Koco benggolonya semua manusia, abad berabad, generasi demi generasi sampai hari kukutnya ini dunia. Apa konsekuensinya kita mengaku dan meyakini demikian? Konsekuensinya adalah sebagai berikut. Saya berjanji akan mempelajari riwayat hidup beliau. Satu, menghafalkan paling sedikit 40 hadis dan mengenalkannya dan mengamalkannya. Ini sebagian kecil untuk memikul konsekuensi pengakuan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi kita, nabi pungkasan. Dia menjadi suri teladan, lantas saya dan saudara harus mempelajari riwayat hidupnya. Apakah pantas seorang muslim, khususnya pemuda atau pemudi muslim, mengakui seperti ini dan dia tidak mengerti siapa Nabi Muhammad SAW, di mana ia dilahirkan, di mana ia mati, apa peperangan-peperangan yang beliau lakukan, berapa kali mereka beliau memimpin peperangan, namun ia hafal di luar kepala apa riwayat Napoleon Bonaparte, apa, apa, apa perang Pasifik, siapa General MacArthur, siapa General Montgomery dalam perkelahian dia melawan Rommel dalam Selat Dunkirk. Ini dihafalkan secara jelimet sedang Ghazwatu Badrin Al-Kubra dia tidak hafal. Tapi dia bilang bahwa Nabi Muhammad adalah nabiku, suri teladanku. Apa hubungannya ini dengan itu? kontradiksi antara yang kita akui, yang kita yakini, dengan yang kita perbuat, ini menyebabkan kita hidup tersiksa sebagai umat yang batinnya dikritik oleh batinnya. Lama-lama ini orang hidup tanpa daya untuk bangun, tanpa daya untuk berpikir, dan tanpa bisa berbuat sesuatu. Jadi kalau kita mengakui bahwa Nabi SAW adalah manusia teladan, Nabi pungkasan, dan tidak ada manusia lebih afdal dari dia, setidak-tidaknya saya hafat 40 hadis dari kata-kata beliau. Apa pesanan beliau? 40. Tidak usah saudara cari lagi dari kitab-kitab hadis 40 yang merupakan hadis pilihan. Baca saja 40 hadis karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Semua ada di situ, 40 hadis. Saudara apalkan, saudara tahu maknanya dan saudara amalkan. Sudah memadai pengakuan saudara dan keyakinan saudara dengan perbuatan saudara itu. Jika tidak, saudara masih berhutang. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada diri sendiri. Atas pengakuan bahwa manusia itu manusia teladan tetapi saudara tidak pernah teladani. Saya kira 90% dari yang hadir di sini ini tahu bahwa siwak itu sunnah. Tapi tidak 10% yang memakai siwak. di sini. Apa sebabnya? Tidak pernah ada orang jawab apa sebabnya ini. Mau dikatakan tidak percaya, tidak betul. Semua kita tahu hadits siwak, hadits sahih. Apa? Apa tafsirannya? Coba jawab sendiri. Nah, kalau kita sudah janji saya akan mengamalkan segala sunat beliau, sudah gelak gena, sudah jelas. Mari kita amalkan. Jadi perjanjian ini merupakan satu daya ikat antara kita dengan Allah, antara kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sudah jangan mencari manusia teladan lagi kecuali Muhammad SAW. Saudara tidak akan menemukan manusia itu. Tidak akan. Saudara keliling dunia berapa ratus kali, naik turun langit mungkin tidak ketemu manusia seperti itu sebab yang menciptakan seluruh umat manusia dari Adam sampai manusia terakhir Allah itulah yang mengatakan tidak ada orang yang mesti menjadi teladan untuk umat Muhammad melainkan Muhammad SAW. alaihi Karenanya minim sekali terbatas sekali kalau kita cuma bisa baca 40 hadis menghafalkan di luar kepala dan mengamalkannya itu sudah paling tidak ada umat-umat sebelum kita ma'asyiral muslimin karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dia menghafalkan lebih daripada 800 ribu hadis habis umurnya untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW sesudah dia hafal Quran sudah mempelajari semua isi Al-Quran sekarang dia kembali membawa dirinya di bawah naungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik, Imam Ahmad ibnu Hambal, imam-imam yang begitu hebat hafalannya terhadap hadis Nabi. Kita ini sampai di mana dengan mereka? Belum apa-apa. Jadi kalau kita sudah mau berjanji hafal 40 hadis, cukup sudah baik. Tinimbang tidak hafal sama sekali. Menisan kalau saudara bisa hafal Bukhari, mempelajari hadis Bukhari, mari itu lebih afdal. Tapi kalau tidak tolong sebelum kita wafat, jangan sampai kita wafat sebelum bisa menghafalkan 40 hadis saja. Bersedia saudara berjanji untuk ini? Artinya saudara sudah betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Sampai saudara mendekatkan diri kepada manusia yang dekat kepada Allah. Itu masalahnya. Ketiga, saya meyakini bahwa kitab suci Al-Quran adalah wahyu Allah pada seluruh bangsa manusia di segala ruang dan waktu. Ini keyakinan kita. Dan hampir saya bisa katakan bahwa kitab Al-Quran ini sak betulnya saja. Kalau dinilai isinya, maka Al-Quran bukan kitab umat Muhammad tok. Sebetulnya Al Quran ini adalah kitab seluruh umat manusia baik yang sudah menerimanya, mengimankannya seperti kita maupun yang masih belum. Seperti orang-orang di Soviet Uni, di RRC, di London yang belum mengimankan, tapi itu kita pasti untuk mereka juga. Sampai berapa lama mereka mau siwa-siwaan dengan Al-Quran atau mau membaikot Al-Quran? Coba. Kebutuhan hidup mereka akan memaksa mereka datang mencari Al-Quran pada satu waktu nanti. Dan saya kira tidak lama lagi. Sungguh orang itu berdosa kalau dia memerangi Al-Quran. Atau menghalang-halangi Al-Quran ditafsirkan dan diterjemahkan orang. Sungguh orang-orang itu akan mendapatkan satu malapetaka. Orang yang memerangi umat yang memikul Quran. Sebab ini memikul kebenaran, mengemban hak. Kita sekarang meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab untuk seluruh umat manusia Lantas orang bertanya, apakah Anda sering membacanya? Perkara menghafalkannya di luar kepala nanti dulu. Baca apa tidak Quran tiap hari? Ini sudah minim. Suatu yang paling sedikit kita kerjakan. Ada satu orang hafat Quran itu dalam tiga hari sekali, tiga hari sekali. Berarti 10 jus rata-rata tiap hari. Saya tahu saudara akan berat kalau berjanji membaca 10 jusan satu hari. Saya kita mungkin mau cari nafkah, mau itu, mau ini. Tetapi saudara mau apa tidak mau menjadikan waktu sedikit untuk membaca Quran. Seorang pemuda. Bagaimana akan mencari cahaya dalam hatinya? Bagaimana hatinya akan padang kalau dia tidak pernah memegang Al-Quran sama sekali? Tidak pernah menyentuh Al-Quran. Dari mana dia akan mencari cahaya? Daripada dia mencari nur. Sedang nur adalah nur Allah. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Kalau Allah tidak menjadikan, tidak memaringi seseorang manusia cahaya, maka dia tidak mungkin akan menemukan cahaya di dalam hidupnya. Cahaya itu bukan cahaya lampu yang kita nyalakan. Cahaya itu adalah cahaya yang memadangkan jiwa dan roh. Itu cahaya yang mahal harganya. Itu lebih mahal daripada cahaya laser dan cahaya gamma. Itu cahaya nur. Sebab itu daripada Allah. Tahukah kita bahwa nama Allah itu adalah nur? Di sini. Karena itu kita berjanji sebagai berikut. Saya berjanji akan menyediakan waktu walau setengah jam setiap hari untuk membaca kalam Allah Al-Quran itu setengah jam setengah jam itu kalau lancar bisa merupakan satu juz jadi saudara hapa uh, ah, hatam tiap 30 hari saudara baca doa hatam Quran tiap 30 hari kalau kurang lancar ya bisa tiga berapa jus kalau tidak lancar ya setengah jus setengah jam jadi hatamnya saudara 20 hari sekali eh, dua bulan sekali apa arti membaca Al-Quran arti yang tersirat dalam membaca Quran adalah saudara membaca surat kiriman Allah kepada saudara masalah ngerti tidak ngerti masalah kedua tapi surat itu harus saudara baca. Karena surat itu bukan daripada seorang manusia seperti saudara. Saya kan pernah bicara, bayangkan kalau Pak Soeharto, Pak Presiden menulis surat kepada salah satu orang di antara kita. Dan kebetulan ditulisnya dengan bahasa Kawi atau Sanskrit. Tapi alamatnya jelas Fulan bin Fulan alamat ini rumah nomor ini. Bahkan dengan pesuruh dan kurir. Apakah mentolo saudara taruh itu surat karena saudara tidak mengerti saudara taruh di rak saja. Padahal kurirnya saudara kenal. Apakah tidak sampai saudara menanyakan apa isinya surat ini? Oh saya tidak mengerti. Tanya orang-orang yang ngerti bahasa kawi itu mana? Oh itu tanya tolong saya terjemahkan surat ini. Barangkali saya dipanggil ke istana untuk diberi kedudukan atau duit atau apa. Bisa saja. Atau saya mungkin dipanggil untuk sesuatu masalah yang lebih besar dari itu. Untuk diangkat menjadi duta atau apa. Mesti seorang manusia biasa mem membayangkan demikian. Tapi ini surat dari presiden. Yaitu yang mungkin bisa diterima dari presiden. Setidak-tidaknya dia menikmati ketemu dengan presiden, beraudensi, berbicara seberapa jam, 10 menit, pulang ke rumah. Jadi biasa juga seperti biasa. Tetapi alangkah dangkalnya pikiran seorang manusia yang tahu bahwa Quran kalamnya zat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diakui oleh lawan dan kawan Bukan umat Islam saja yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah. Orang-orang sekarang ini yang dikatakan ahli-ahli ilmiah, yang tidak beragama, yang free thinker, atau dalam bahasa Inggris free thinker, ini orang-orang mengakui bahwa kalimat-kalimat yang ada dalam kitab Al-Quran tidak mungkin dikarang oleh manusia. Melihat abadnya, zamannya, zaman masih serba primitif, serba kolot. Belum ada sekolah rakyat, apalagi universitas. Tapi bagaimana orang bicara tentang isi kandungan, ilmu kebidanan, ilmu perbintangan, ilmu arsitektur, ilmu-ilmu yang begitu tinggi, ilmu bahasa-bahasa sampai bahasa hewan, bahasa manuk, bahasa ajib. Ini tidak mungkin dikarang oleh manusia. Ya pakai tantangan lagi bahwa tidak ada manusia bisa menciptakan seperti ini. Dari mulai diturunkan sampai hari kiamat. Dan nyatanya 1400 tahun sampai sekarang tidak ada orang menciptakan Al-Quran. Hukumnya sudah tinggi, hukum tinggi. Dan bisa dinilai dengan segala otak dan segala ilmu. Bahwa itu cocok. Orang-orang yuris, apukat, apukat, SH, SH, dunia ini tidak mungkin akan menciptakan hukum faraid yang lebih daripada faraid yang ada dalam Al-Quran. Pembagian waris. Lebih adil, lebih baik daripada ini. Lantas apa? Artinya ini tidak mungkin dikarang oleh seorang kepala, seorang manusia. Betapapun cerdasnya otak manusia itu. Apalagi manusia itu kebetulan buta huruf. Ya sudah jelas bukan dia punya kata-kata ini. Bagaimana besi kalau dilamu dicampur dengan ini merupakan kekuatan pembangunan jembatan dan bendungan-bendungan seperti di surat Al-Kahfi, cerita Dzulqarnain. Siapa yang bisa mengarang seperti ini? Kalau tidak Allah sendiri dan pakai dijanji. Ayo siapa yang bisa membuat seperti ini? Kalau di zaman Nabi tentang bahasanya ditekankan untuk ditentangkan, dipertentangkan kepada kaum Quraisy. Sekarang ini juga tentang ilmiahnya. Siapa yang? Masih ada ilmu pengetahuan Al-Quran yang masih sekarang ini belum diketemukan orang. Seperti bahasa burung, bahasa semut. Itu semut berbicara kata Al-Quran. Dan ada alfabetnya, ada ABC-nya. Ayo siapa yang bisa menyusun bahasa semut? Siapa yang mau menyusun bahasa manuk geladik? Siapa yang sudah koper dan sanggup? Tapi sudah jelas ilmu pengetahuan tentang itu sudah ada dalam Al-Quran masalah manusia belum ketemu sampai sekarang ya silahkan mungkin abad kemuka sudah bisa tapi sudah jelas Al-Quran mendahului ruang angkasa orang pergi terbang ke sana ke sini siapa yang memulai membuka bukunya pengetahuan itu buat seorang muslim tidak gawok tidak kagum kalau ada orang terbang ke bulan itu itu bukan apa-apa 1400 tahun sudah ada dalam kitabnya cuma karena kita di dep sana disingkirkan sini digeser sana di keroyok situ sampai tidak sanggup membuat apa-apa malah kita dijauhkan dari kitab ini oleh dunia barat dan timur hati-hati kita pro barat karena pengetahuan dan lir plan serta aturan-aturan dan ajaran-ajaran cara ngajar di sekolah-sekolah itu dari barat maka saudara tidak ngerti kitab ini menang barat yang sebagian daripada kita kadang-kadang mau membela jangan barat saja yang digasa Apanya kebudayaan barat seperti begitu itu? Coba tidak ada kebudayaan barat, umat Islam tetap kuat. Umat Islam tetap bisa mengerti Al-Quran dan isinya. Dan akan bisa menambah ilmu pengetahuannya yang pernah dibuat oleh umat Islam pada kira-kira 800 tahun yang dahulu. Ilmu kedokteran, siapa yang menyebarkan? Umat Islam. Dari mana sekolahnya? Dari sini. Ilmu perbintangan, siapa yang menyebarkan? Umat Islam. Dari mana sumbernya? Ya dari kitab ini. Tidak ada universitas yang waktu itu. Ilmu aljabar. Siapa yang mulai menciptakan ilmu aljabar? Umat Islam. Nama pengarangnya saja diambil dari ilmu itu. Jabir ibnu Hayyan al-Andalusi. Dari mana dia bawa itu ilmu? Dari sini. Avicenna. Tidak ada ensiklopedia di dunia yang tidak menyebut nama Ibnu Sina. Namanya Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina dirubah namanya oleh Barat supaya tidak jelas namanya itu nama Islam diganti Avizin curang itu itu satu kecurangan ini kebudayaan curang menamakan Ibnu Sina dirubah Avizin supaya ter, seperti dibayangkan seperti orang-orang Sweden atau Denmark padahal ini muslim siapa yang mengarang filsafah pertama kali Ibnu Rushd diganti Aperos sampai nama-nama diganti supaya samar gitu saking tidak maunya ngakui bahwa umat Islam pertama kali menemukan ini hitung itu ilmu hitung itu angka nol itu pertama yang menemukan itu umat Islam kalau direken tahun tahun masehi 1300 jadi kira-kira 600 tahun saja baru eh, baru itu angka nol diketemukan oleh siapa? Oleh umat Islam. Dari angka nol itu umat Islam maju lagi ke depan membawa ilmu hitung secara rumus. CO2 apa dua itu umat Islam. Kita tidak tahu. Oh, kenapa tidak tahu? Oh, kita tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Lawang kurikulum kita tidak ada itu semua. Belajar dari mana? Kita bukan bukan nabi, kita tahu. Kalau kita tidak kembali kepada sejarah Islam dan sejarah Islam adalah sejarah manusia pertamanya Muhammad SAW, Pelajari sejarahnya manusia itu, pelajari sejarah sahabat manusia itu. Nanti saudara mempunyai kepribadian sebagai Muslim, tidak gampang niru, tidak gampang kena penyakit lataisme, dan tidak gampang kena pengaruh sana dan sini. Karena saudara sudah kuat fondasi dan ada Apalagi kalau kita bicara tentang ilmu hukum, ya sudah. Gudangnya ini Islam ini hukumnya. Maaf-maaf saya gunakan gudang itu karena sudah tidak bisa diperkirakan banyaknya hukum. Buku-buku fikih itu kalau di preteli merupakan jilid-jilid barangkali penuh masjid ini cuma ilmu fikih tok. Dan ditumpuk dari bawah ke atas, ini penuh semua ini, peres. Dan saya tidak melebih-lebihkan. Insya Allah tidak melebih-lebihkan. Sebab kira-kira 900 tahun dahulu umat Islam sudah mempunyai manuskrip sebanyak 1 juta 600 ribu manuskrip. Buku tulisan tangan. Karangan sarjana-sarjana dan ulama-ulama Islam. Tentang filsafah, tentang fikih, tentang ilmu hitung, tentang ilmu uh, tasawuf, tentang akhlak, tentang tafsir, tentang bintang tentang gunung-gunung serta semua. Ini indeks dari Fihris atau indeks nama buku-buku ini saudara bisa pergi bibliotek di Kairo, di Turki, di Istanbul atau saudara bisa pergi ke Wina dan sebagian sudah dicuri oleh orang-orang barat sekarang ada di, di bibliotek misalnya di Vatikan ada beberapa manuskrip-manuskrip Islam yang karena umat Islam kalah di Spanyol buku-bukunya sebagian besar dibakar di alun-alun secara besar-besaran. Berminggu-minggu membakar bukunya umat Islam. Manuskrip itu harganya mahal-mahal itu dibakar supaya lenyap picak-picaknya dari dunia. Sebagian yang masih bisa diterjemahkan dan dicuri, dicuri, diterjemahkan. Dibilang ini ilmu kita. Bukan itu saja sampai kuburannya umat Islam dibongkar, dibuang ke laut, tidak ada kuburan itu. Masyarakat muslimin. Karena itu kita sebagai muslim bahwa harus mengakui bahwa Al-Quran adalah sumber-sumbernya ilmu pengetahuan yang ada pada kami, pada kita, dan kita pelajari. Untuk setengah jam saja kita berbicara dengan Allah, saudara-saudara. Mari kita sama-sama berjanji bahwa mulai malam ini paling sedikit setengah jam satu hari satu malam. Kalau tidak bisa, pagi 10 menit, tengah hari 10 menit, maghrib 10 menit. Jadi 30 menit kali tiga kali duduk. Maksudnya saudara berdialog dengan Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق Kalau saudara mau lebih enak Baca nanti artinya ayat-ayat ini lebih mantap saudara berdialog dengan Allah. Nanti lihatan nanti, rasakan sendiri kita punya ayam bagaimana kalau sudah membaca kitab itu. Apalagi kalau kita ada niat yang baik. Mari kita eh, melanjutkan. Saya meyakini, yang keempat, saya meyakini bahwa kebangkitan setelah mati adalah pasti dan balasan Allah di hari kemudian merupakan suatu kebenaran yang tak dapat disangkal lagi. Orang sekarang ini sudah mulai mulai menganggap bahwa hari kebangkitan itu sudah seperti dua kali dua sama dengan empat. Melihat segala yang hidup sekarang ini menunjukkan lambang adanya kebangkitan nanti. Jangan jauh-jauh Saudara tidur. Habis tidur saudara bangun. Tidur itu adalah maut. Atau satu jenis dari jenis maut. Tapi tidak mengeluarkan roh. Tapi roh sudah dalam keadaan maut. Kalau saudara tidur lantas bangun. Dan sebelumnya tidur ada ngantuk. Juga mati. Sebelumnya mati ada sakarat. Lantas sep mati habis mati mesti nanti bangun masalah kapan saja masalahnya apakah minggu depan atau 100 tahun lagi tapi mesti saudara bangun contohnya saudara tidur sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi innakum latamutuna kama tanamun wa latub'atsunna kama taqumun wa innaha lajannatun abada au narun abada demi Allah bahwa kalian akan tidur akan mati seperti mana kamu tidur dan kamu nanti akan bangkit semana, sebagaimana kamu bangun tidur dan demi Allah di saat itu hanya ada dua surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya hadisun sahih jadi masalah kebangkitan sudah sah kita semua ini meyakini dan dengan ilmu pengetahuan pun meyakini ada seorang filosof mengatakan bahwa iya saya sekarang mulai rada-rada meyakini bahwa nanti kita ini akan dibangkitkan oleh Allah ditanya oleh teman-temannya mengapa saya lihat dunia ini sesudah kita mati di dunia ini seperti satu film yang adegannya belum habis seakan-akan masih akan disambung Bagaimana? Coba telang, terangkan. Seperti manusia yang mati teraniaya. Dia tidak berdosa. Bagaimana caranya dia minta balas mau membalas? Tidak ada kesempatan. Jadi dia mati. Oh, kalau begitu masih ada sambungan dari hidup ini nanti untuk ngepurkan balasan tadi. Dia bilang seorang zalim hidup dengan penuh kewaliman dan sampai mati tidak dapat perhitungan karena orang takut memperhitungkan dia. Lalu dia mati. Apakah sudah enak-enakan begitu saja? Kalau begitu ini adegan-adegan ini masih ada sambungannya. Jadi sekarang saya tiap ya ini filosof, orang tidak beragama ini. Cuma ngerasa-rasakan saja dengan pikirannya yang baik. Kalau begitu benar apa yang dikatakan oleh Muhammad bahwa hidup ini masih ada sambungannya nanti. Wa amma kalau kita sudah yakin kita tidak ragu lagi dari rukunnya iman, saudara percaya dengan apa? Dengan hari akhirat. Saudara tidak sah iman saudara kalau saudara tidak percaya dengan hari akhirat. Ya saya sekarang kok masih belum belum yakin. Loh, mesti saudara cari ilmunya sampai saudara yakin. Tidak boleh saudara tetap tinggal tidak percaya bahwa nanti saudara akan akan dihadapkan di muka Allah di hari akhirat. Jadi al yaumil akhir salah satu daripada rukun iman. Nah, sekarang yang sudah kita yang sudah seperti kita ini meyakini bahwa kita nanti akan berhadapan dengan hari kiamat. Itu apa pantasnya kita lakukan? Apa seharusnya kita lakukan? Dengarlah apa yang mesti kita janjikan kepada Allah. Saya berjanji akan berbuat segala kebaikan. Apa sebab? Sebab saya berjanji berbuat kebaikan karena saya tahu bahwa saya kalau berbuat baik akan diperseni oleh Allah nanti. Diganjar. Satu mungkin berganjar paling apes 700 kali. Ila sab'i mi'ati dhu'f. Ila ma nihaya. Kenapa kita tidak berbuat baik? Kalau saya bawa contoh sekarang, ada satu bank di Surabaya. Umpamanya ada satu bank di Surabaya. Dia mengumumkan di surat-surat kabar, barang siapa menyimpan satu rupiah di bank saya ini akan saya kasih rente satu juta rupiah. Jadi satu dikasih satu juta. Apa kita tidak balapan pergi ke bank itu untuk memasukkan segala yang kita miliki di dalam bank itu? Dengan perhitungan kita akan dapat satu satu juta, bukan satu seribu, satu rupiah satu juta. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala punya balasan bukan begitu, lebih lagi dari itu. Dua rakaat saudara solat masih fajar sebelum sembahyang subuh. Dua rakaat sunat saudara dinilai dua rakaat itu lebih mahal harganya daripada dunia dengan isinya. Rakaata Rasulullah SAW bersabda, rakaat fajri khairun minat dunya wa ma Ya apa ini? Ini satu berapa ini? Mungkin satu rupiah sebelas miliar ini. Masih belum lagi. Lah kenapa kita tidak sholat dua rakaat sunat al-fajr? Mungkin karena malas, mungkin karena ya sembrono. Ini salah. Karenanya masyarakat Islam tidak timbul-timbul, tidak ada orang yang kenal. Mana yang dikatakan muslim ini? Kita cuma meyakini melulu, tidak pernah memikul konsekuensi dari keyakinan itu. Tidak ada artinya keyakinan itu lantas. Jadi saya berjanji akan berbuat segala kebaikan dan menjauhi setiap larangannya. Apa sebab pula kita mesti menjauhi larangannya? Sebab kita nanti karena kita yakin bahwa kita per, akan dibangkitkan di hari pembalasan, maka larangan yang kita terjang kita akan diganjar pula. Diganjar dengan ganjaran yang sesuai dengan pelanggaran itu. Seperti saudara melanggar lalu lintas, saudara didenda atau dicabut rebues saudara atau saudara dikurung atau macam-macam. Itu juga ada denda, ada pelang, ada ada konsekuensi dari hukuman saudara melanggar ini. Karenanya kita janji tidak melanggar. Sesuai apa tidak dengan keyakinan bahwa kita percaya pada hari kiamat? Sesuai. Kalau tidak begini malah tidak sesuai. dan memperhitungkan setiap detik dan waktu saya dan tiap tindakan dari perbuatan saya. Orang yang tahu bahwa umurnya itu kalau diisi dengan kebaikan akan diganjar dengan perbandingan-perbandingan seperti tadi. Kenapa dia buang waktunya cuma-cuma dan percuma? Apa alasan kita membuang waktu kalau kita tahu bahwa kita ini akan diganjar kalau kita isi waktu itu dengan zikir, dengan belajar, dengan eh, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya kenapa kita tidak isi tahukah kita kalau kita mengatakan subhanallah wa bihamdih al azim wala hawla wala quwata illa al-ali al azim subhanallah bihamdih al azim wala hawla wala quwata illa al-ali al azim ini ada rekenannya ada ada ganjarannya ada pahalanya ini apalagi kalau kita bunyikan ini zikir dengan pengertian maknanya kalau kita sholat, tidak ada kerja, kita pergi ke kamar mandi, ambil wudhu, menghadap. Sholat. Pertama, perasaan kita akan lezatnya kita berhubungan dengan Allah. Ini luar biasa. Ngiras melatih diri bagaimana kita khusyuk dalam sholat. Ini perlu latihan. Salah satu daripada ahli tasawuf, saya lupa namanya, Insya Allah saya cari namanya. Dia bilang saya melatih diri untuk khusyuk sholat ini 20 tahun. Sesudah 20 tahun saya mulai merasakan kalau masuk salat seperti saya masuk taman yang indah dengan serba yang kuinginkan di situ. Keadaan begitu itu 20 tahun saya lakukan, baru saya mati. Jadi 20 tahun saya melatih, 20 tahun saya rasakan lezatnya sholat. Baru saya wafat. Dia utarakan ini di waktu-waktu dia hampir mati. Dia bilang mungkin saya tidak bisa sembuh penyakit saya. Tetapi saya syukur wahai anak-anakku. 20 tahun ayahmu melatih dirinya untuk khusyuk dalam sholat. Training terus. Tapi sesudah itu 20 tahun ku rasa kenikmatnya orang sholat. Cukup. Dan nikmat lezatnya orang sholat bukan seperti lezatnya kita masuk ke taman, ke kebun yang besar atau ke tempat apa ya lebih lagi daripada itu semua. Karena bahagianya hati saya. Jadi kenapa kita tidak isi waktu kita dengan hal-hal semacam itu saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. Khusus pemuda dan pemudi. Sudah kita sekarang ini seperti saya sendiri sudah mencapai tempo 60 tahun, tinggal sedikit dari masa saya izin saya tinggal di dunia ini. Tunggu apa? Kalau kita dan orang-orang sebaya dengan saya ini tidak cepat-cepat sekarang ini agak berkeras dan ngotot untuk beramal yang baik, mengisi waktunya dengan yang baik dan berjanji untuk mengerjakan segala kebaikan. Masalah sekali-sekali kita lupa menerjang larangan, kita cepat-cepat minta maaf kepada Allah. Selesai. Jadi tindakan dan perbuatan pelanggaran kita harus jauhi semua. Mutlak. Demi kepercayaan kita bahwa kita akan dibangkitkan kelak dan dibalas. Yang kelima, saya meyakini bahwa agama Islam itu adalah suatu tata hidup dan tata hukum yang lengkap meliputi segala segi kebutuhan umat manusia di dunia sampai di akhirat. Nah, Islam ini sebetulnya sudah lengkap. Jadi untuk mengatur umatnya dan hampir seluruh dunia dan di luar umatnya kalau mau diatur dengan Islam masih bisa. Sebagaimana masa yang pernah lampau, yang pernah lampau yang pernah umat manusia diatur menurut hukum al-Islam. Tidak satu orang pun merasa dia dianiaya atau dibalimi. Agama-agama lain ditempatkan tempat yang pantas bagi mereka. Waktu Islam sampai kepada Spanyol, bukan tidak ada gereja di Spanyol. Spanyol penuh dengan gereja. Waktu Islam sampai di Sungai Loa di Prancis, Prancis penuh dengan kaum Nasoro yang hidup aman, rukun dengan umat Islam. Karena mereka masing-masing berbuat menurut syariatnya. Dan tidak pernah dalam sejarah Islam umat Islam memaksakan orang di luar Islam untuk masuk Islam. Tidak pernah. Sebab dalam kitabnya ini mengatakan la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Apa sebab? Sebab agama ini masalah kepercayaan. Kalau orang belum yakin, jangan ke susu saudara seret untuk pastikan yakin. Nanti dia yakin untuk di muka saudara. Tidak bisa itu. Jangan saudara jejeli dia beras atau eh, nasi atau duit atau apa. Percuma, saudara suap ini orang Islam atau orang kafir, saudara suap untuk masuk Islam dengan fulus. Mereka akan kembali lagi. Atau dia terima fulus tetapi imannya masih tetap kepada agamanya. Orang Islam dikasih satu karung beras lalu dia masuk agama lain apakah betul agama lain itu dianut. Mestinya orang-orang penyebar agama lain ini tidak mudah terus percaya kalau dia orang itu cerdas. Sebab ini agama tidak bisa dijual belikan. Agama ini adalah kepercayaan. Jadi mesti masuk dalam hati itu secara seret. Baru dia nerimo agama itu. Sekarang umpamanya orang-orang profesor-profesor di Eropa masuk Islam. Apa ada umat Islam mengasihi orang duit? Dia orang kaya. Tapi karena keyakinan mereka, mereka masuk agama Islam. Sekarang Islam tersebar luas di Eropa, di negeri Jepang, dan lain-lainnya. Itu karena keyakinan mereka akan kebenaran agar ajaran Islam. Karena itu, mereka tidak pernah masuk Islam karena dipaksa. Dan Islam sendiri tidak pernah menyuruh umatnya memaksa golongan lain untuk masuk Islam. Karena itu sebenarnya tidak ada alasan untuk mengejar-ngejar Islam di mana-mana. Islam ini agama damai. Betul saudara-saudara? Lihat sejarahnya kalau tidak percaya. Sejarahnya yang tidak dipalsu oleh lawannya. Kalau lawannya saya menganggap Islam ini adalah biadab. Menganggap Nabi Muhammad adalah kepala perampok. Allahumma salli sallim alaih. Begitu menurut ajaran-ajaran dan aturan tulis-tulisan orang-orang di luar Islam. Itu jangan ambil dari sumbernya saja. Kebetulan sumbernya masih woto dan otentik. Boleh kita cari dari sumbernya ini. Apa ajarannya? Baru kita bisa nilai, baru kita bisa percaya. Masyarakat muslimin. Kelima, yaitu saya meyakini bahwa agama Islam itu adalah suatu tata hidup, way of life. Atau dalam bahasa Arabnya, nizam hayah. dan tata hukum yang lengkap meliputi segala segi kebutuhan umat manusia di dunia sampai ke akhirat. Inilah yang kita yakini dan seharusnya kita yakini. Karena dia memang sesuatu yang tidak lagi diragukan. Bukan oleh umat Islam sendiri, tetapi oleh lawan-lawan umat Islam dalam seminar-seminar hukum internasional yang diadakan di Tokyo dan seminar-seminar hukum internasional Islam yang diadakan di Paris ibu kota Perancis dan seminar-seminar hukum di negara-negara Afrika semuanya mengakui bahwa hukum Islam adalah hukum paling lengkap dan paling progresif dan jitu Pengakuan ini adalah dari lawan-lawan Islam. Apalagi kita yang seharusnya mendukung dan menjalankan hukum itu. Jadi kita sudah mesti meyakini sebagai satu keyakinan bahwa Islam merupakan tata hidup. Orang mengira bahwa Islam itu cuma sholat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Tetapi Islam itu adalah juga tata hukum. Jadi kalau saudara minta hukum kewarganegaraan dalam Islam, minta hukum politik dalam Islam, hukum ekonomi dalam Islam, hukum perang, hukum damai dan seterusnya dan seterusnya, maka Islam sebetulnya adalah tempatnya. Kalau boleh saya katakan gudangnya dan bukan baru. Islam mempunyai itu semuanya lengkap sejak 1400 tahun dahulu. Belum ada internasional mempunyai hukum seperti itu. Ini diakui oleh lawan. Dan melihat umurnya, yakni sudah 14 abad sampai sekarang. Umat manusia belum pernah mengadakan hukum yang lebih progresif yang mantap seperti itu bahkan lebih terperinci sampai tentang jual beli ya dan biyadin tentang beberapa persoalan yang sudah kita ketahui emas, perak dan lain-lainnya kenapa mesti ya dan biyadin kenapa tidak boleh utang sebab nanti moneter akan mati jadi moneter akan tidak bergerak, duit ini akan tidak bergerak. Ini hukum ekonomi sejak 1400 tahun, belum ada orang mempunyai hukum itu. Jadi makanya kita yakini bahwa itu tata hukum yang lengkap. Kenapa Islam mengatakan duit tidak boleh nganakkan duit? Sebab itu nanti akan merupakan penghisapan dan bibit pengangguran. Yang mempunyai duit bisa bergerak, yang tidak mempunyai duit akan tersedot terus terhitam. Dia tidak bisa bekerja. Dan duitnya orang dianakkan berupa duit. Tidak dibangunkan pabrik untuk orang bekerja. Kaum yang have not, yang tidak punya akan tetap nganggur. Jadi orang rentenir, orang-orang ahli-ahli riba kaya terus menimbun. Nanti orang pergi minjem, kalau dia orang sudah tahu banyak yang meminjam, semakin diberatkan. Seperti di zaman penjajahan dahulu. Sampai ditaruh di muka rumahnya wuker, orang rentenir dengan lesen dengan dengan izin nomor sekian, jam sekian. Berkecamuklah kaum lintah darat. Islam lebih dahulu mengatakan tidak boleh ada duit dianakkan duit. Jadi duit mesti berubah merupakan barang diperdagangkan bisa mana lagi untungnya. Atau kongsi. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh-contoh kecil dan ribuan lagi contoh seperti ini. Mengapa hukum Islam sampai ada yang mengatakan kalau orang eh, mewakafkan tanah apa sumurnya katut apa tidak itu sampai begitu, itu ada aturan-aturan hukum-hukum mengenai ini. Pidana perdata adalah di dalam Islam. Jadi saudara ini kaya hukum. Cuma sayang, seperti mana saya katakan dalam minggu yang dati yang lalu, kita ini oleh golongan lawan tidak diperkenalkan kepada hukum kita, diperkenalkan kepada hukumnya dia supaya kita menyanjung dia mengatakan dia inilah yang menciptakan hukum. Padahal dia mencuri secara tidak langsung dari hukum kita. Dari mana Prancis tahu undang-undang? Kita jawab dengan jelas, waktu Napoleon menjajah Mesir, dia kumpulkan ulama Azhar, mengadakan dialog, dan sekretaris-sekretarisnya yang mencatat merupakan beribu masalah. Itulah yang sekarang dipakai untuk undang-undang pidana dan perdata Prancis. Satu bukti untuk ini saya mempunyai satu kitab empat jilid Hukum Islam dibandingkan dengan hukum Perancis. Dikarang oleh Sayyid Abdullah Hussein. Jadi ini semuanya adalah melupakan satu ambilan saja. Sumbernya itu sini, Bagaimana kita bisa tahu hukum kita kalau kita dari kecil tidak pernah dikenalkan oleh fikih? Nah, itu dari fikih itu kita tahu hukum. Kalau saudara mau hukum ibadah, ya cukup fikih ibadat. Kalau mau hukum muamalah, umpamanya saudara niat mau masuk keluar pasar, belajarlah ah, kitab muamalat dari buyu, dari macam-macam. Kalau saudara mau jadi kodi, belajarlah kitab nikah dan talak, rujuk, ahli waris dan lain-lainnya. Kalau saudara mau jadi uh, seorang politikus, belajarlah tentang politik dalam hukum Islam dan seterusnya. Jadi kepandaian lawanlah menyebabkan umatnya yang bodoh ini tersingkir dari hukumnya dan mengambil hukumnya dari sumber yang lain dari sumbernya dia saudara-saudara makanya saya sebut di sini kita harus meyakini dan apa yang kita yakini ini harus kita wujudkan sebagaimana saya rintis sebagai mukaddimah malam kemis yang lalu bahwa cukup umat yang sudah belajar, sudah yakin tapi tidak mengamalkan. Itu mesti kita cukupkan sampai di sini saja. Jangan terlalu lama kita bekerja dengan sesuatu yang kita yakini tapi kita tidak amalkan. Yang kita tidak yakini kita amalkan. Ini pertentangan. Ini yang dikatakan kontradiksi. Dan kontradiksi adalah siksa. Orang yang kontradiksi antara hatinya, saya tidak meyakini ini, tapi saya kerjakan yang saya yakini saya tinggalkan ini adab jadi kita mesti belajar mewujudkan apa yang kita yakini betul yang kita tidak yakini tidak kewajiban kita belajar mengorbitkan apa yang kita ketahui bahwa ini betul biarlah tangan kita ini bergerak menurut hukum Islam Mata kita bergerak menurut ajaran dan pimpinan Islam. Telinga kita kita pasang menurut hukum Allah. Baru nanti saudara merupakan muslim mukmin. Mukmin muslim itu kadang-kadang bisa berbisa. Saya mukmin bahwa Allah itu esa. Misalnya, saya mengimankan bahwa Allah itu esa. Tetapi saya pergi kepada satu dukun untuk minta mentra. Ini bertentangan ini antara yang saya yakini tadi dengan yang saya kerjakan bertentangan apa tidak? Bertentangan secara diametrikal. Satu ngalor, satu ngidul. Bagaimana ini bisa berkumpul di dada seorang mukmin? Tidak mungkin. Lalu saudara tanya, lantas apa sih akibatnya? Akibatnya buruk sekali. Akibatnya membejatkan pikiran orang ini seperti rodanya sepeda, saudara suruh jalan satu ke muka, satu suruh jalan ke belakang. Ini tidak bisa. Ya. Kecuali saudara akan merobek-robek itu rantainya sama sekali. Dan saya kira, tidak seorang pun akan rela untuk menjadi sepeda yang rantainya berhamburan karena rodanya satu ngalor, satu ngidul. Karenanya, A. Saya berjanji akan mengerjakan ajaran-ajarannya. Pantas apa tidak pantas? Kalau memang betul saudara-saudara meyakini. Kenapa tidak pantas saudara mengamalkan ajarannya? Apa saudara kurang syak, masih syak? Kalau masih syak, pergi ke kiai untuk mendiskusikan. Kalau masih syak, pelajari lebih dalam. Sampai hilang syak itu. Amalkan. Tapi amalkan. Takut entel. Orang yang mau rubuhkan negara, dia takut entel. Itu lukis. Nah, kenapa kita berbuat dosa tidak takut kepada Allah? Jadi itu sebetulnya mesti ada takut dan berharap. Narju wanakho Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menseimbangkan antara takut dengan khauf, antara khauf dengan raja, sehingga kita termasuk ibadullah salihin. Yang kedua, dan ada